tata tata dabarun tadabur ya kontemplasi kontemplasi analitis bahasa bahasa modernnya gitu kan ini tangan saya bukan saya mas tangan saya bukan saya ini kan dari saya tapi bukan saya jelas ya maka yang berpikir saya bukan bukan kalau ada rancu capek enggak? capek tidurnya nggak lelap karena tidak jelas itu sama dengan kalau dalam sistem mobil pompa olinya ikut mesin apa ikut aki kalau di mobil atau motor kalau ikut aki mampu selalu itu nanti kalau misalnya mobil Mitsubishi itu sering kelihatan merah di, di indikator akinya itu karena dia ikut dia tidak ikut mesin tapi ikut aki nah Sebenarnya apa yang dimas? Yang berpikir itu kan apa otak? Nah, oke, saya akan bersihkan. Kalau di komputer kan ada hardware ada software. Otak kan kita punya, kambing juga punya, ayam juga punya. Tapi apakah ayam bisa berpikir? Apakah kambing bisa berpikir? kemarin di Jember dengan beberapa dosen dari biologi dan kedokteran kita cari bersama dua malam yang lalu. Loh bedanya apa otak manusia dengan otak binatang sehingga otak manusia kok bisa berpikir sementara otak binatang tidak bisa berpikir. Struktur biologisnya bagaimana? Sebenarnya tidak ada juga ya, yang mirip-mirip ya begitu gitu juga. Lalu terus kenapa manusia kok bisa berpikir? Sehingga kemudian ada pemikir. Nah, ini saya ganggu-ganggu Anda seperti ini supaya Anda itu menikmati Quran. Tidak bisa saya terus ngasih tahu Anda Quran isinya begini, maknanya beginilah. Untuk apa Anda jadi manusia kalau saya kasih tahu? Saya cuma buka-bukain pintu dikit-dikit, saya nanti kalau ada baca Quran senyum-senyum sendiri, iya ya aneh kan. Ini Allah ini menganiaya ini gimana sih ini? Wa itu kalau malaikat itu ada maksud lagi. Saya ini kalimat gak konsisten. Allah berkata dan ketika aku perintahkan kepada para malaikat bersujudlah kepada Adam maka bersujudlah mereka kecuali iblis lihat orang yang tertib bahasa Indonesia nya membantah lu mau tadi iblis tidak ikut diperintah kok eh? iblis tidak ikut diperintah kok terus ilah iblis ini tuh Tuhannya gimana itu ya biarin terus semua ya, saya mau bilang-bilang saya sendiri <laughs> tapi kalau supaya Anda itu cinta sama Tuhan. Ketika aku perintahkan kepada malaikat, bersujudlah kepada Adam, maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Kecuali iblis yang diperintah. Terus dari iblis ngaco, terus saya diperintah, diperintah ya, tadi. Terus saya dijilai jiwakan sekarang, terus dia iblis. Itu kan asli. Dan itu sampai kapanpun tidak bisa selesai perdebatannya. Oh, kalau ahli fisik semula adalah malaikat terus dia mengalami deformasi karena dia melakukan ketidaktaatan dia secara dia juga mengalami penurunan dan perubahan komposisi-komposisi partikelnya sehingga dia menjadi sebuah komposisi baru yang kemudian disebut iblis kan gitu bisa dijelaskan seperti singkat sebenarnya asal usulnya jauh lengkap seperti mereka tapi karena minus ketidaktaatan dan pengingkaran dan takabur maka beberapa unsur zatnya hilang maka valensi apa komposisinya menjadi berbeda dan komposisi baru yang mengalami deformatif dari keutuhan mereka itu namanya iblis tapi mungkin speednya iblis masih tetap sama dengan speednya malaikat jadi kalau Iblis mengantarkan Mira, semuanya juga tetap mampu, bisa saja. Oleh karena itu dalam cerita tadi disebut bahwa kalau bulan Ramadan itu setan sering ngintip-ngintip ke langit terus dilempar sama malaikat lomba mereka sama-sama yang mereka bayangkan. pendekar yang dahsyat kecepatannya luar biasa ya sama dengan RC Quadra dan soal-soal bahasa Tapi itu tafsir fisika bisa kita cari tafsir teater, tafsir kesenian. Tafsir itu saya lagi bukan Quran, ya. tafsir Quran bukan Quran. Syariat Islam versi NU tidak sama dengan syariat Islam. Itu versi NU. Ada lagi versi Hizbut Tahrir, ada lagi versi Sunni Syiah, Persis Muhammadiyah, ada tafsir-tafsir sporadis sehari-hari ada tarawih yang lama hari kedua saya di gua di masjidnya Syekh Yusuf pahlawan Indonesia dan pahlawan Afrika Selatan sekaligus dan karena saking bangganya kita kepada Syekh Yusuf maka sholat di masjid beliau itu juga kita pilih ayat yang banyak